Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berkata وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat dari manusia-manusia lain alamin alam semesta. Wa minhum as-sabiqin al-awwalin. lalu memilih di antara mereka orang-orang as-sabiqin, orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Maksudnya di situ adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam maka lebih afdol dalam Islam. Di antaranya Khadijah, di antaranya uh, Abu Bakar radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma. Jadi di antara sahabat atau eh, dari semua manusia di alam semesta Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul. Kemudian di antara nabi dan rasul Allah memilih mereka dan uh, yang paling terbaik adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih di antara manusia keumumannya selain nabi dan selain rasul yaitu sahabat. Nah, di antara sahabat Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka adalah as-sadiqin al-awwalin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat At-Taubah ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Zalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wassabiqun al-awwalun" itu orang-orang as-sabiqun terdahulu, al-awwalun itu orang-orang yang pertama pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansar di antara orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka semua jadi yang mengikuti orang-orang yang baru masuk Islam itu, yaitu para sahabat. Dan juga bisa bermakna siapapun yang mengikuti mereka, siapapun yang mengikuti mereka baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau yang setelahnya sampai di zaman kita sekarang, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka yaitu ridho Dengan dalil radiyallahu anhum wa radu'an Yaitu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya zalikal yaitu khalidina fiha abada mereka abadi kekal di dalamnya selama-lamanya zalikal fawzul azim itulah kemenangan yang besar buat mereka kemudian kita lanjutkan setelah waqta minhum as-sabiqin al-awwalin berarti As-sabiqin al-awwalin itu adalah mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam awal-awal. Waktu minhum ahla Badr. Dan Allah memilih di antara mereka ahl Badr. Itu ahl Badr dikatakan ada sekitar 300 sekian belas ya. 300 sekian belas dan ada dikatakan juga ada di kalangan muhajirin itu ahl Badr 60 sekian ya 60 sekian orang di kalangan ansor 240 sekian. Ini di kalangan ahli Badar itu juga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Wa ahla bai'ati ridwan dan juga mereka yang uh, dipilih lagi yang ikut dalam bai'at ar-ridwan. ikhtaru lahum ad din akmalahu. Kemudian dipilih lagi setelah itu dipilih untuk mereka yang paling sempurna agamanya. Di sini kalau diterjemahkan setelah itu dipilih untuk mereka di antara sahabat itu maksudnya agama paling sempurna maksudnya yang paling sempurna agamanya ya yang paling sempurna agama mereka yaitu ilmu yang paling tinggi ya kemudian wa minas syara'i afdaluha afdalaha di sini maksudnya setelah itu dipilih untuk mereka, ya benar, terjemahan ini benar. Setelah itu dipilih untuk mereka. Ini maksudnya setelah itu juga dipilih untuk mereka, untuk para sahabat dan untuk kita semua juga akmaluddin, agama yang paling sempurna yaitu Islam. Sebab di sini agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari agamanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Semua agama Nabi itulah Islam. Namun yang paling sempurna dari semua agama Islam yang dibawa oleh para nabi adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sempurna dengan syariatnya dan juga dengan kelengkapannya. Al-Qur'an itu kitab yang memparipurnakan semua kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Jadi maksudnya di sini setelah itu dipilih untuk mereka, untuk sahabat agama yang paling sempurna dan yang lebih sempurna dibandingkan dengan agama sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah yang terbaik syariatnya. Oleh karena itu pengikutnya paling banyak nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Ya. Dan itu bukan berarti ketika dikatakan di sini oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah akmaluddin yaitu agama yang paling sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan berarti agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain-lain dari para nabi dan rasul berarti kurang sempurna tidak. Tapi semua dari agama yang dibawa oleh para nabi semuanya sempurna namun dari semua yang sempurna itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah yang paling lengkap dan paling baik, paling sempurna, paling bermaslahat untuk zaman yang begitu panjang dan juga paling lengkap ya dan dipilihkan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasyara'i afdalaha yaitu dipilihkan untuk mereka di antara syariat-syariat yang ada sebelumnya yaitu syariat yang paling terbaik yang terbaik ya yang paling utama syariat yang paling utama syariat di sini termasuk di dalam fikih termasuk di dalamnya fikih dan bagaimana tata cara muamalah termasuk minasyara'i di sini syariat-syariat termasuk di dalamnya fikih termasuk juga di dalam fikih muamalah dan juga ibadah ya da, kalau misal kita lihat syariat yang kita pegang di ilmu fikih misalnya itu betapa lengkapnya ilmu fikih dalam menerapkan manhaj untuk seorang muslim oh, dalam hal hablum minallah dan hablum minannas nas kalau misalnya salat ya, itu hablum minallah. Syahadat juga hablum minallah. Taharah juga hablum minallah. Kemudian zakat hablum minan nas. Saum hablum minallah. Haji hablum minan minallah. Kemudian ada juga hablum minan nas di antaranya perdagangan ada syariatnya. Kemudian masalah jinayah, kemudian had, kemudian hukuman-hukuman untuk eh, orang-orang uh, jahat dan semacamnya, kemudian jihad itu semua hablum minan nas ya. Jadi dari syariat ini syariat yang dipegang dan dibawa dan disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang paling utama dari syariat sebelum sebelumnya. Wa minal akhlaqi azkaha wa atyabaha wa Dan dari sisi akhlak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah yang paling azka, yang paling zaki, yang paling suci ya. Zaki itu artinya suci kalau diterjemahkan di sini paling baik. Jadi orang namanya Zaki atau Zaki ya. Artinya suci. Makanya kalau misalnya zakat, zakat ada yang mengatakan zakat secara bahasa artinya juga mensucikan. Walaupun juga bisa diartikan zakat artinya menumbuhkan. <clears throat> Makanya ada juga e, disiplin ilmu atau pembersihan akhlak dan jiwa itu disebut nur nufus, tazkiyah nufus. Yaitu penyucian, pembersihan jiwa. Ya. Azkaha, akhlak yang terbaik. Wa atyabaha dan yang paling terbaik. Ini kebalik ya, di sini paling bersih ya. Dan yang terakhir atharoha paling suci ya. Jadi syariat Islam atau akhlak yang di <clears throat> yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah yang paling suci. Waktar ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ikhtara memilih umat beliau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam atas sair keseluruhan. Sair artinya keseluruhan keseluruhan umat itu atas umat-umat lain. Jadi umat Muhammadiyah itu adalah umat yang lebih baik dibandingkan dengan umat para nabi sebelumnya. Kama fi Musnadil Imam Ahmad wa ghairihi sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Imam Ahmad dan selainnya min Hadithi Bahz bin Hakim Hakim bin Muawiyah bin Haidah an abi an jaddih qala qala Rasulullah dari hadis Baz bin Hakim bin Hakim bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari bapaknya dari kakeknya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah antum mufuna sab'ina ummah kalian menjadi penggenap 70 umat antum khairuha dari 70 umat itu antum khairuha kalian adalah yang terbaik yaitu para pengikut nabi termasuk juga kita alhamdulillah wa akramuha 'ala Allah dan di antara umat-umat itu yang paling baik adalah kalian yaitu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini hadis yang sahih ya dikatakan oleh Ali Al-Madini dan juga Imam Ahmad Baik. Jadi umat yang umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah umat Muhammadiyah, Muhammadiyah dan itu lebih baik dibandingkan umat dan para sahabat Nabi lainnya selain Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Wa dhahara atharu hadzal ikhtiyari fi a'malihim wa akhlaqihim wa tauhidihim wa manazilihim fil jannati wa muqamatihim fil mauqif wa dhahara dan tampak ya, pengaruh pemilihan ini atharu hadzal ikhtiyar pengaruh pemilihan ini efeknya itu tampak pada beberapa sisi pertama fi a'malihim pertama dari sisi amalan jadi efek dari pemilihan Allah terhadap manusia-manusia pilihan ini itu tampak dari beragam sisi. Di antaranya pertama, fi a'malihim dari segi amalan mereka. Kemudian wa akhlaqihim dari segi akhlak mereka. Wa tauhidihim kemudian dari segi tauhid mereka, pengesaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir maksud di sini yang keempat wa manazilihim fil jannah wa manazilihim fil jannah dan juga manzilah mereka tempat-tempat mereka di surga tentu berbeda wa muqamatihim fil Begitu pula posisi mereka saat berada di padang mahsyar nanti tempat ketika manusia semuanya berkumpul, makom mereka, tempat mereka itu berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dikhususkan. Fa innahum a'la minan nasi 'ala talli fawqihim yushrifuna 'alaihim. Di mana mereka berada di atas manusia di satu tempat tinggi memantau manusia lainnya dari ketinggian. Jadi mereka seolah menjadi musyrif. Musyrif itu seperti watcher atau orang yang menjadi ketuanya. Yang yang menyaksikan, ya, yang mengawasi dan memantau orang lain itu adalah musyrif ya. Misalnya blok A, blok A ada musyrifnya. Nah, musyrif itu dia yang kerjanya memantau dan jika ada sesuatu dia yang bertanggung jawab seolah-olah seperti itu. Nah itulah orang-orang pilihan kelak nanti di padang mahsyar mereka ada pengkhususannya di tempat mereka. Wafid fi dan dalam riwayat At-Tirmizi min hadith Buraidah bin al Husayf Al-Aslami dari hadith Buraidah bin al Husayf Al-Aslami ia berkata Rasulullah SAW bersabda Ahlul jannati 'ishruna wa mi'atu saff 80 minha min hadhihi al-ummah wa arba'una min sairil umam. Taib ini pahami baik-baik ada permasalahan permasalahan di sini adalah permasalahan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Nabi menginginkan umatnya menjadi se menjadi sebagian penghuni surga. Nanti lihat. Ahlul jannah penghuni surga Ishruna wa mi'atu saf ada 120 baris 120 baris itu hitung penghuni surga itu nanti yang bakal masuk surga itu ada 120 baris ya, 120 baris ya thamanuna minha min hadhihi ummah tapi, tapi di satu baris itu kita tidak tahu tepatnya berapa juta orang entah thamanuna minha min hadhihi ummah 80 dari 120 baris itu adalah orang-orang dari umat ini ya 80 baris itu berasal dari dari umat ini, dari umat Muhammadiyah ini. Dari umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Berarti kan punya sisa 40. Nah, dikatakan oleh Nabi wa arba'una min sairil umam. Sedangkan 40 baris berasal dari umat-umat lain sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak maksud di sini umat-umat di sini bukan Yahudi dan Nasrani itu bukan. Tapi umat lain yaitu umat-umat yang mengikuti nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti di surga sekali lagi di surga itu ada 120 saf. 120 20 soft 80 soft itu khusus di kafling untuk umatnya yang umatnya Nabi Muhammad SAW nah sisanya itu 40 sudah di kafling soft tersebut oleh umat selain umat Nabi Muhammad dari umat para nabi selain Nabi Muhammad SAW itu diantara kekhususan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammadiyah ya. kemudian juga <clears throat> Eh, dikatakan oleh At-Tirmidzi ini adalah hadis hasan. Walladhi fi sahih min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun riwayat dalam kitab As-Sahih eh, maksud dari As-Sahih di sini yaitu kitab di sini Imam Muslim ya. Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Uh, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi dari Nabi SAW hadis tentang ba'tsun nar ba'tsun nar pengutusan atau utusan neraka dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi biyadih, inni la atma'u an takunu syatraha syatra ahli jannah ini fahami baik-baik wallazi nafsi biyadih, inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah demi yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya aku sangat menginginkan inilah atma'u toma ingin banget pengin banget antakunu agar kalian kalian itu menjadi yaitu umatku yaitu umat Nabi Muhammad menjadi syatra ahlil jannah setengahnya penghuni surga setengahnya penghuni surga setengahnya penghuni surga nah sekarang ini ada permasalahan yang mungkin agak sedikit rumit ya tetapi boleh kita pelajari sedikit ya. dalam Sunan At-Tirmidzi dalam uh, diriwayatkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi ya, tadi belum di belum ditandai di sini saya. dalam Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2549 eh, 2549 dalam Sunan At-Tirmizi disebut atau 2546 ada juga hadis Buraidah Rasulullah SAW bersabda Ahlul Jannah Taib itu sudah jelas ahlu jannah ada 120 orang atau 120 soft 80 dari umat Nabi Muhammad dan sekitar 40 eh, dari umat selain Nabi Muhammad. Namun kemudian ada riwayat lain disebutkan dari Imam Al-Bukhari hadis nomor 3348 dan juga Imam Muslim hadis nomor 221 ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda walladzi nafsi biyadih ini enggak ada di kitab Zadul Ma'ad tapi kita tambahan dari kita walladzi nafsi biyadih arju an takunu rub'a ahli jannah demi yang jiwaku berada di tangannya Eh, saya berharap itu Nabi Muhammad SAW berharap kalian wahai sahabat yaitu para eh, apa umatnya umat Nabi Muhammad menjadi rubah, yaitu seperempat penghuni surga. Saya lihat di sini seperempat penghuni surga ya. Fakabbarna maka kami pun para sahabat kemudian bertakbir Allahu akbar Allahu akbar gitu. Kemudian Nabi kemudian berkata kembali Nabi berharap Arju an takunu thulutha ahlil jannah. Saya berharap kalian itu menjadi sepertiganya ahli jannah, berarti lebih banyak lagi. Kemudian fakabbarna, Allahu akbar. Kami pun memekik bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Nabi pun berkata, Arju an takunu nisfa ahlil jannah. Saya berharap kalian itu menjadi setengah penghuni surga. Berarti lebih banyak lagi lebih banyak atau tidak kalau nis sama thuluth sepertiga dengan sepertengah setengah lebih banyak setengah atau berapa lebih banyak setengah dari seluruhnya kalau misalnya tadi 120 soft nah sekarang bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis tadi bahwasanya Rabi menginginkan atau bahwasanya ya Nabi menginginkan agar kaum muslimin pengikutnya itu menjadi setengah penghuni surga. Hmm. Padahal di sini ada keraguan, eh bukan keraguan. Nabi SAW pertama berharap rubuh, kemudian berharap e, sepertiganya, kemudian berharap setengahnya. Nah itu. Kalau Imam Al-Tibi mengatakan, ini salah satu ijtihad namun disangkal oleh sebagian ulama, mengatakan dari 120 baris dibagi 80-nya itu berarti sekitar sepertiga. Sepertiga. Ya. Sekitar sepertiga. Kemudian dikatakan oleh Al-Tibi 80 baris itu jumlah semua dari 80 baris semua orang di 80 baris siapa ikut Nabi Muhammad itu sama dengan jumlah 40 barisnya pengikut selain Nabi Muhammad. Berarti untuk 40 baris pengikut selain Nabi Muhammad, satu baris itu jumlahnya lebih banyak daripada satu baris dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari 40 baris pengikut selain Nabi Muhammad yaitu nabi-nabi sebelumnya 40 baris itu jumlahnya sama dengan 80 baris pengikutnya Nabi Muhammad. Bisa dipahami kan? Dari 120 baris nih. 120 baris diambil 80 baris hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad dengan jumlahnya. Nah, 40 baris ya. Tinggal, tinggal sisa 40 baris itu dari pengikut eh, ya Adam sampai sebelum Nabi Muhammad. Nah, Imam at mengatakan supaya lebih benar yaitu menunjukkan bahwasanya setengahnya penghuni surga adalah umat Muhammad, maka kita takwilkan 80 baris yang penghuni, pemilik, pemegang Sri Salam Muhammad ini itu jumlahnya sama persis dengan 40 baris pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad. Berarti kalau 40 baris yang pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad, satu barisnya itu lebih banyak daripada satu baris pengikutnya para nabi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu takwilan dari dari uh, dari Imam At-Tibi rahimahullah taala namun disangkal oleh sebagian ulama disangkat oleh sebagian ulama. Uh, dan di sini akan dibahas sedikit oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dibahas sedikit oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim kita lanjutkan dari Izadul Ma'ad, walam walam yazid 'ala dzalik. Maka uh, di di sini ti tanpa melebihkan dari jumlah itu. Setengah udah cukup, setengah fa imma an yuqal hadza asah maka mungkin saja dikatakan bahwa hadis ini lebih sahih yaitu bahwa saya penghuni surga dari kalangan Muhammadiyah itu setengahnya wa imma an yuqal dan bisa juga dikatakan innan nabi tama'a an takuna ummatuhu syatr ahli jannah sesungguhnya nabi berkeinginan ini ini tahwilan kedua tafsiran kedua Sesungguhnya Nabi berkeinginan agar umatnya menjadi setengah penghuni surga. Itu yang diinginkan oleh Nabi, harapan Nabi. Ya, ketika itu harapan Nabi. Nah, kemudian fa'alamahu rabbuhu. Kemudian Allah pun memberitahukan kepada Nabi. Oh, begini. Innahum thamanuna saffan min mi'ati wa ishrina saffa. Sesungguhnya pengikut Nabi Muhammad itu berapa 80 baris di antara 120 baris berarti tidak sampai setengahnya. Fala tunafi bainal hadisain maka tidak ada kontradiksi antara kedua hadis. Jadi mafhumnya di sini. Tadi kan ada dua penafsiran. <clears throat> Penafsiran pertama untuk menggabungkan hadis ini, Imam At-Tibi menafsirkan bahwasanya yang lebih diambil oleh Imam At-Tibi bahwasanya penghuni surga nanti terbagi menjadi dua yaitu penghuni Muhammad eh, atau pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad dan jumlah mereka itu sama. Itu pendapat Imam At-Tibi dan kawan-kawannya. Dan yang kedua, pendapat kedua adalah tafsiran kedua bahwasanya di sini kita tidak mengatakan bahwasanya penghuni surga itu setengahnya penghuni Nabi Muhammad melainkan itu adalah harapan Nabi Muhammad sebelumnya yang kemudian setelah Nabi Muhammad berharap ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tidak seperti yang engkau harapkan wahai Nabi yaitu yang yang ada kelak adalah sesungguhnya pengikutmu nanti 80 soft 80 soft dari 120 soft berarti mana yang lebih banyak Berarti mana yang lebih banyak? Justru yang lebih banyak 80 soft dari 120 soft karena lebih dari setengah. Lebih besar dari setengah. Baik, jadi bisa dikatakan bahwasanya mayoritas penghuni ahli jannah kelak ini kalau misal kita ambil perkataan kedua dan itu yang Allah alam lebih benar kita ambil perkataan ini yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga kelak insya Allah itu mayoritasnya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi jika dibandingkan dengan seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak. Wallahu taala alam dan ini yang bisa kita sampaikan Insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan paragraf yang berikutnya wallahu taala alam kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.